PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur ku kukira ini bukanlah gerbang yang semalam kita lalui ya di Ulan. Benar, Kakang. Ini adalah gerbang timur. Lihatlah itu. Di luar gerbang sana, barisan pohon nyiur yang indah, Kakang. Apakah Kakang ingin melihatnya? Kukira tidak ada salahnya. Bukankah begitu, Kakang Seta? Ya, Ayolah kita keluar gerbang itu. Hea ya, hea ya, hea. Ya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang kelima ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rusli sebagai Raden Setakling, Rini Marjan sebagai Nimas Kayuwangi, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, keempat kelompok Ning telah tiba di Istana Galuh dan bertemu dengan Baginda Prabu Sana. Dan kemudian setelah mengantar ketiga kakangnya ke kamar mereka untuk beristirahat, Anting Wulan menemui ibundanya dan sempat terlibat dalam pertikaian kecil. Dan ketika Anting Wulan meninggalkan ibundanya, tinggallah Diani Sampit seorang diri. Dewata Agung, semoga saja tidak terjadi sesuatu antara anakku Ulan dengan kakang Rangga. Jika sampai terjadi sesuatu, aku aku tidak akan lagi dapat memaafkan diriku. Kakang Rangga tidak sepenuhnya bersalah. Akulah yang mendorongnya jadi seperti itu. Aku akan meminta pertimbangan dari Kakang Sana. Kakang Sana harus membantu aku untuk memecahkan kesulitan ini. Ah, aku, aku khawatir terjadi sesuatu hal di antara mereka. ditemani Putri Agung Nimas Kayuwangi bersama-sama dengan kakangnya Dampu Awuk dan dua kakangnya yang lain. Mereka berbicara banyak di Taman Sari, Taman Keluarga Istana Galuh. Ah, menarik sekali kisah pengembaraanmu, Kakak Wulan. Ah, Rasa-rasanya aku ingin menjadi wanita yang memiliki kebebasan seperti dirimu. Lahir dan hidup di tengah-tengah istana tidak dapat dianggap sebagai satu kelebihan, Kebebasan yang kau miliki mempunyai nilai yang tidak kalah dengan harta dan kekayaan yang kumiliki, Kakak Wulan. Iya, kau benar adik Kayuwangi. Kita masing-masing mempunyai kelebihan dan sekaligus kekurangan. Iya. Akan tetapi, banyak di antara kita manusia yang tidak menyadarinya. Uh, oh ya, tapi satu hal yang menjadi ganjalan untuk saya, Kakak Wulan. Mm, apa itu adik Kayuwangi? Uh, eh, Cerita yang kakak Wulan sampaikan pada saya tidaklah lengkap. Saya tidak mendengar tentang bahaya-bahaya yang kakak hadapi. Situasi-situasi sulit, seperti halnya dulu ketika kakak ditawan oleh Prabu Sora. Hingga kehilangan kujang pusaka Cakrabuana. <laughs> oh ya. Iya, saya tidak percaya. Perjalanan kakak Wulan yang cukup panjang itu hanya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Memburu binatang-binatang hutan dan membakarnya tidur di rumput-rumput tebal sambil memandang angkasa raya yang penuh dengan bintang yang bertaburan, mandi di sungai-sungai yang jernih, serta menikmati berbagai panorama alam Pasundan yang indah menawan. <laughs> Saya tidak percaya jika hanya itu yang kakak Ulan alami. <laughs> ah, kenapa kalian semua menjauh? Kemarilah Kakang Seta, Kakang Saka, Kakang Awu. Uh, kami tidak ingin mengganggumu melepas rindu dengan Tuan Putri Kayuwangi. lolo Siapa yang rindu? Ah, iya, tapi aku memang bersalah, Kakang Seta. Keenakan bercerita hingga melupakan orang yang paling berkepentingan dengan Tuan Putri Nimas Kayuwangi. Ah, maafkan aku, Kakang Awu. Ah, tidak apa-apa, Kakak Ulang. Aku dapat berbincang dengan Kakang Dampu Awuk setiap saat. Ah, bukankah begitu, Kakang Dampu Awuk? Oh, iya, iya, adik Kayuwangi. Oh iya. Aku dan Kakang Seta serta Kakang Saka ingin berjalan-jalan melihat-lihat kota raja. Uh. Uh, maafkan saya. Tinggallah kau berdua di sini. Hmm, tidak sampai sore hari, kami pasti sudah kembali. Eh, uh, aku, aku ikut Kak Ulan. Eh, eh, eh, mana boleh? Ke Taman Sari pun adik Kayuwangi sudah dilarang oleh Ayahanda Prabu. Hmm. Sekarang malah ingin ikut keluar istana. Tapi saya bosan sekali Kak Ulan. Ayahanda tentu mengizinkan jika bersama-sama dengan kakang Awu serta kakak bertiga. Iya, tapi bukan dalam keadaan seperti ini. Ah, tunggulah, saya akan segera kembali adik Kayuwangi. Mm, ya? Mm, baik, jangan terlalu lama ya. Ah, iya, percayalah. Mari kakang. Ah, kembalilah segera Kak Ulan. Aku suka sekali bersahabat dengan kalian. Kami akan segera kembali. Demikianlah, Anting Wulan bersama dengan Raden Setakeling dan Raden Sakapalwaguna meninggalkan kakangnya Dampu Awuk dan Putri Agung Nimas Kayuwangi. Mereka bertiga meninggalkan istana dengan berkuda. Apakah ada keperluan lain kau mengajak kami meninggalkan istana, di Wulan? Tidak. Aku hanya ingin memberikan kesempatan pada Kakang Awuk untuk lebih leluasa berbicara dengan Nimas Kayuwangi. Dan lagi, bukankah Kakang berdua juga ingin melihat-lihat kota raja? Iya. Kita akan berkeliling kota raja. Kota Raja Galuh jauh berbeda dengan Karang Sedana dan juga kota-kota lainnya. Kota ini demikian ramainya. Benar. Kakang, saya akan ajak Kakang melihat setiap sudut dari kota rame ini. Kita akan menyusuri jalan di pinggiran kota raja. Dan kemudian kita melacak pusat-pusat keramaiannya. Hebat, benar-benar hebat. Setakling dan Raden Sekapal Wakuna yang baru melihat kota Raja Galuh benar-benar terpesona dan sangat mengagumi akan kebesaran dan kehebatan dari Prabu Sana dalam memimpin roda pemerintahan di negerinya. Mereka terus berkuda berkeliling hingga tiba di gerbang timur dari kota Raja Galuh. Kukira ini bukanlah gerbang yang semalam kita lalui, Adi Wulan. Benar, Kakang. Ini adalah gerbang timur. Lihatlah itu. Di luar gerbang sana, barisan pohon nyiur yang indah, Kakang. Apakah Kakang ingin melihatnya? Kukira tidak ada salahnya. Bukankah begitu, Kakang Seta? Ya, Ayolah kita keluar gerbang itu. Hea, hea, hea. Bagaimana jika kita istirahat di sini, Adi Ular? Beristirahat? Iya. <laughs> Apakah Kakang Saka merasa lelah? <laughs> tidak, tidak diulang. Aku hanya ingin berbicara sedikit denganmu. Ah, berbicara denganku? Iya. Berbicara apakah Kakang Saka? Tentang ibundamu. Tentang ibundaku? Uh, ada apakah dengan ibundaku? Aku merasakan ada sesuatu yang terjadi di antara kau dengan ibundamu. Ya. Kukira Kakang Seta pun merasakan hal ini. Bukankah begitu, Adi Bulan? Maaf, Adi Bulan. Bukan aku bermaksud hendak mencampuri urusanmu. Tapi rasanya tidak enak. Hati ini melihat engkau yang sudah kuanggap bagaikan adik sendiri mendapatkan satu kesulitan. Jika memang kau tidak keberatan dan membutuhkan pertolongan, aku dan juga Kakang Seta akan menolongmu. Katakanlah. Kami pasti akan membantumu sedapat yang kami mampu. Uh, aku aku tidak apa-apa, Kakang Saka. Tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi antara aku dan ibuku. Ah, Adi Wulan, kami tidak buta. Kami berdua melihat sikap yang aneh di antara kalian berdua. Ah, Adik Saka sudahlah. Jangan kau paksa Adik Wulan untuk membuka masalah pribadinya. Sudahlah Adik Wulan. Jika kau memang tidak bersedia menceritakannya, tidak apa. Kakang Saka tidak mempunyai maksud ingin mempermalukan dirimu. Semua itu dilakukan kakangmu. Tak lain hanya sekedar ingin membantu. Mengurangi beban pikiranmu. Iya. Aku mengerti, kakak. Aku mengerti akan semua maksud baik kalian. Tapi masalah yang mengusik pikiranku adalah aib yang benar-benar sangat memalukan. Kakak tentu akan menista diriku jika sampai ku ceritakan masalah ini. Masalah apa itu, Adi Wulan? Apakah itu masalah tentang dirimu? Ah, B bukan, kakak. Tentang ibundamu? Juga bukan, kakak. Ah, aneh sekali. Lalu apa masalah yang sebenarnya mengganggumu? Masalah yang sangat memalukan. Yang menyangkut diriku dari ayah andaku. Oh, ayah andamu? Jadi, jadi kau masih mempunyai seorang ayah? Tidak, tidak kakak. Aku tidak pernah akan mengakuinya sebagai orang tuaku, oh. sebagai ayahku. Laki-laki kejam itu benar-benar tidak berbeda dengan binatang. Adik Ulan. Ya. Laki-laki itu sepantasnya lah mati. Mati dirajam oleh tombak, pedang, dan anak panah. Adik Ulan. Apakah kau sadar dengan yang kau ucapkan? Tidak sepantasnya kau mengucapkan kata-kata serapah dan sumpah seperti itu. Jangan bersikap durhaka seperti itu. Jika kau memang masih ingin berada dalam perguruan Gua Larang, jika kau masih ingin berkumpul bersama-sama dengan kami, Adik Wulan, apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh ayahmu? Tidak. Dan siapakah sebenarnya ayahmu itu? Tidak. Tidak, Kakak. Kakang tidak perlu mengenal manusia berhati binatang itu. Tidak perlu. Oh, Dewata Agung, penguasa sumber air suci. Ingin rasanya aku membunuh lagi-lagi pembawa bencana itu. Bulan. Kakak, Apakah pantas laki-laki yang telah memasung ibundaku selama bertahun-tahun di sebuah kamar kotor mendapatkan pengampunan? Apakah pantas laki-laki yang telah menjadi pengkhianat dan musuh dalam selimut di ku beri kasih sayangku? Apakah pantas laki-laki yang telah akan menimbulkan bencana besar, menimbulkan perang saudara yang akan melibatkan seluruh kerajaan besar dan kecil, yang kelak akan mengorbankan ribuan bahkan puluhan ribu prajurit maupun rakyat? Akan kusanjung, kupuja, dan kubangga-banggakan. Tidak, tidak kakak. Laki-laki kejam. Tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Memang seharusnya lah mendapat hukuman dan balasan yang seberat-beratnya. Bukankah begitu, kakak? Bukankah begitu, kakak Seta? Hah? Kenapa kakak diam saja? Ayo, sekarang berikanlah jalan keluar untukku. Apa ada lain jalan yang dapat kulakukan selain membunuhnya? Menghilangkan serta melenyapkan aib yang mencoreng dalam keluargaku. Oh, dewata aku, mengapa kau buat hatiku selemah ini? Berilah aku kekuatan untuk melenyapkan yang bencana dan malapetaka itu. Adi Wulan, apakah sebenarnya yang telah dilakukan ayahmu. Eh, tindakan apa? Dan jika aku boleh tahu, siapakah sebenarnya ayahmu itu? Sudahlah kakak, kelak kakang akan mengetahuinya. Aku, aku malu untuk... Uh, tunggu, tunggu diulang. Aku sepertinya mendengar langkah beberapa orang yang menuju kemari. <laughs> Kenapa harus cemas dan ragu? Percayalah, aku bersama dengan kedua saudaraku ini pasti akan sanggup membunuhnya. <laughs> Sekalipun dia berada di bawah lindungan setan-setan neraka. Sekalipun Raden Rangga memiliki kemampuan yang tinggi, Sekalipun perlindungannya adalah setan neraka yang sebenarnya. Bersembunyilah Ade Wulan. <laughs> Percayalah padaku. Percayalah padaku. Aku Pakuraga. Oh, siapakah yang dimaksud dengan Raden Rangka? Sikap mereka benar-benar mengusik batinku. Agaknya mereka hendak melakukan suatu tindak kejahatan, Ade Ulan, Ade Sagra. Kita ikuti dan lihat apa yang akan dilakukan mereka. Uh, baik, Kakang Seta. Mari, Kakang Saka. Hup. Hup. dan kedua kakangnya mengikuti empat laki-laki kasar hingga ke pinggiran tembok besar kota raja. Dan kemudian mereka melompat memasuki kota raja tanpa melalui pintu gerbang timur yang tak jauh dari mereka. Maksud buruknya menjadi semakin jelas. Mereka tidak berani masuk melalui gerbang timur yang tak jauh dari sini. Ayo, mari kita ikuti sebelum kita kehilangan jejak. Yuk! yuk. Seta, hmm. lihat itu. Dia memasuki gubuk kecil di lorong yang kotor itu. Ya, berhati-hatilah. Agaknya mereka memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Jangan sampai gerak kalian diketahuinya. Baik, Kakang. Aku mengerti. mengendap-endap ketika bersaudara Ning Sewu mendekati kubu kecil di mana empat orang yang mereka curigai itu masuk. Nah, para pendengar sekalian, apakah tujuan dari keempat laki-laki kasar itu? Dan bagaimanakah akhir kisah keluarga dari Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.